Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan di antara kita Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu mengimani dan meyakini adanya ar melihat yakni melihat Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dia itu masuk ke dalam surga. Keyakinan Ahli Sunnah terhadap hal demikian dan termasuk dari kenikmatan yang paling besar di antara kenikmatan-kenikmatan seseorang masuk dalam surga adalah ru'yatullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita sebutkan di antara kita di antara yang dalam kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam yang menciptakan alam semesta. Laisa kami syai'un wa huwa basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat demikian juga keyakinan tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> bahwa beliau adalah diutus untuk setiap manusia bahkan setiap setiap jin juga dengan bawa kebenaran demikian juga hal-hal yang lain <clears throat> dan kita masih di dalam pembahasan Aruyah di ahli jannah. Ini melihat Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni surga. Bagaimana di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Juga di antara keyakinan kita adalah bahwa orang-orang beriman juga melihat Allah di Arosat al kiamat di padang mahsyar. Demikian juga di antara dalil-dalilnya adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhira wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya kepada Allah Subhanahu taala mereka itu melihat demikian juga kalau kita perhatikan bagaimana Rasulkan ini kenikmatan penghuni surga seperti di dalam surat Al-Insan Wa'idha Wa'idha idza sama ra'aita na'iman Wa'umulkan kabiro apabila engkau melihat ke sana jadi melihat ke dalam surga. Ra'aita na'iman. Engkau akan melihat kenikmatan yang terus menerus demikian juga kekal, tidak pernah berkurang. Wa mulkan kabiro demikian juga kerajaan yang besar. Setiap orang yang tinggal di dalam surga mereka mempunyai kerajaan yang besar dari istana-istana yang mereka miliki. Demikian juga masakin rumah-rumah yang mereka miliki Demikian juga basatin, kebun-kebun yang mereka miliki. Demikian juga taman-taman yang mereka miliki. Alanhar, sungai-sungai yang mereka miliki. Mereka punya kerajaan yang besar. Demikian juga mereka, mereka memakai perhiasan-perhiasan, gelang-gelang dan sebagainya. <clears throat> dan di antara kelimatan yang paling mulia adalah mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi taala <clears throat> di dalam matan beliau ini. <clears throat> Disebutkan oleh beliau Allah Taala, "Fa'innahu ma salima fi dinihi illa man salama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi." Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah seorang itu selamat di dalam agamanya kecuali untuk orang yang dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa radda ilma mastaba alaihi ila dan mengembalikan ilmu yang dia itu tidak paham atau ada syubhat perancuan pada diri dia ila alimi kepada alimnya kepada orang yang mengetahuinya. Berdasarkan oleh Alimah Ibn Abdul Ayat <clears throat> salama li nususil kitab wa sunnah. Mereka tunduk kepada nas terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dari Alkitab yang mereka sunnah Walam ya'tarid 'alaiha bisyukuk dan tidak menghadapinya dengan keraguan. Ini dia, dia tunduk langsung terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Wa demikian juga tidak syubhat wa ta'wilat al-fasidah. Demikian juga dengan ta'wil yang rusak, tafsir-tafsir yang rusak. Dan dia kemudian menundukkan pikiran dia itu, hati dia itu kepada Allah swt wa demikian juga rasulnya. Kemudian pada yatasawwar anna aradu akla sharih akla sharih wa nakla sahih abadan. Semuanya tidak akan terbayangkan, tidak pernah tergambar. Untuk kemudian akal yang jelas itu berbenturan dengan nakal, dengan Al-Quran ataupun sunnah yang dia sahih. Ini berbenturan dengan Al-Quran, demikian juga berbenturan dengan hadis yang sahih abadan selama-lamanya. Tidak mungkin Kemudian akal seorang itu berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu hendaknya akal dia itu tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak <clears throat> ada ta'arud akal wa kalau wajib taqdim an-nakal. Apabila terjadi benturan antara akal dia, pikiran dia dengan nakal, ini dinukilkan dari Al-Qur'an demikian juga dari hadis. Maka wajib didahulukan nakal, harus didahulukan Al-Qur'an demikian juga hadis. Ya demikian. Tidak mungkin berbenturan. Kalau kemudian seakan-akan akan berbenturan dengan hadis yang sahih ataupun dari Al-Qur'an maka didahulukan. Di situ apa? Hadis demikian juga Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena memang akal yang itu benar tidak mungkin kemudian berbenturan dengan hadis. Demikian juga Al-Qur'an. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Final akal huwa alladhi dalla ala sidqi samad wa sihatihi. Karena akal itulah yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an demikian juga kebenaran hadis. Kita bisa memahami bahwa hadis itu adalah benar. Demikian juga akal quran itu adalah benar karena karena akal. Jadi akal itulah yang kemudian meyakini kebenaran Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jadi dari akal kita itulah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian menunjukkan bahwa hadis itu adalah benar, demikian juga Al-Quran itu adalah benar. Tidak mungkin kemudian ya ini keluar dari bahwa nafsu Nabi SAW. Jadi akal itu yang menunjukkan kebenaran Al-Quran demikian juga hadis. <clears throat> Wasara takrimul akal ala naql qadhan bil akal. Maka mendahulukan akal terhadap hadis maka itu merusak akal itu sendiri. Karena akal itulah yang menilai kebenaran hadis. Kalau kemudian mendahulukan akal daripada hadis, maka itu merusak akal sendiri. Ya, demikian. Oleh karena itu seorang berarti apa? Mendahulukan hadis. Demikian juga apa yang dibawa di situ Al-Qur'an. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh beliau juga oleh Imam Ibn Abbas yang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Di sini saya oleh saya mobil ya, demikian juga saya Albani. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, "Laqad jalastu ana wa akhi majlisan." Telah duduk aku dan saudaraku di suatu majlis. <clears throat> Mohiku anna li bihi kumran Aku tidak suka kalau kemudian majlis itu adalah Ya tidak ada sesuatu yang dia lebih aku cintai dari majlis itu. Bahkan sampai kumurnaan. Jadi Yani unta yang bagus. Yani beliau mengatakan di sini bahwa majlis itu adalah sangat berharga bagi diri beliau. Ini majlis ketika waktu itu ada para sahabat demikian juga Nabi SAW. Ya demikian nilai suatu ilmu di hadapan mereka para sahabat. Radhiallahu anhu. Demikian juga di sisi Abdullah bin Amr bin As, demikian juga di sisi Abdullah bin Umar, demikian juga Umar bin Khattab, demikian juga yang lainnya. Bagaimana kalau kita melihat kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengisyarat, mengisyaratkan, menyebutkan hadis ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, Sajaratun fil badiyah ada suatu, suatu pohon yang ada di lembah yang dia itu seperti mukmin. Pohon itu seperti mukmin. Akhbiruni kabarkanlah kalian kepada aku apa itu. Kemudian mereka para sahabat yang ada menyebutkan ini ini ini ini. Kemudian terpetik pada diri Abdul bin Umar radhiyallahu anhu itu adalah nakrah adalah korma. Kemudian karena ketika tidak ada seorang pun yang menjawab dia mengatakan bahwa itu adalah korma. Kemudian Abdul bin Umar mengatakan kepada bapaknya Umar bin Khattab bahwa tadi sebenarnya aku mengetahui pemilu itu yaitu nakrah Kemudian Umar bertanya kenapa kamu tidak mengatakan? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kemana di situ ada para sahabat yang mulia. Kemudian Umar mengatakan kalau engkau katakan tadi, maka itu adalah lebih aku sukai daripada harta yang banyak. Kemudian saya menyebutkan bahwa di sini menunjukkan bahwa ukuran dunia itu di sisi Umar bin Khattab itu adalah rendah sekali. Bagaimana beliau punya keinginan kalau kemudian anaknya itu bisa menjawab pertanyaan Nabi SAW lebih dia cintai daripada harta yang banyak. Demikian juga di sini Abdul bin Amr bin As radhiyallahu anhu ya, Ibrahim mengatakan aku, aku telah menghadiri suatu majelis yang mana majelis-majelis itu lebih aku sukai daripada kumran am daripada unta yang itu mahal. Beliau mengatakan apa itu anak wa akhi. Aku datang bersama dengan saudara laki-lakiku. Wa masih masyimatun min ashabi Rasulullah SAW, alaihi wasallam julusa inda babi min abwabi Tiba-tiba aku dapati masih kok di sini ini orang-orang yang sudah tua dari para sahabat. Sahabat-sahabat yang yang pertama masuk Islam, demikian juga yang sudah berumur. Mereka duduk-duduk di sisi pintu dari pintu-pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakarina anubariqa minhum. Maka kami tidak suka untuk memisahkan di antara mereka. Ini mereka tidak ingin untuk kemudian masuk di dalam majelis itu. Sehingga mereka menyingkir untuk memberikan tempat. senang hajratan. <clears throat> Kemudian kami pun duduk hajratan disebutkan yaitu di sisi yang tidak di tempat tersebut. Duduk menyendiri. ayat ayah minal Qur'an. Kemudian mereka menyebutkan suatu ayat di dalam Al-Qur'an. Fatamarau fiha. Kemudian mereka saling berdebat. Para sahabat ini saling berdebat tentang masalah ini. <clears throat> radhiyallahu majma'in. Hatta irtafa'at aswatuhum sampai suara mereka itu terangkat. Ya, saling mungkin berbantah-bantahan sehingga mereka saling apa? <clears throat> berteriak, mengangkat suaranya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dalam keadaan marah karena melihat para sahabat berselisih tentang Al-Qur'an. Qad ihmar wajhu, wajah beliau merah Tampak kemarahan itu di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi itu Nabi melempar mereka dengan tanah. Wahyakul sambil beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mahlan ya kaum. Tenang wahai kaum. Bihada uhlikatil umam min Dengan perkara inilah, dengan hal inilah umat-umat sebelum kalian itu hancur karena berdebat di dalam masalah agama. malam alam biyaihim dengan menyelisih mereka terhadap nabi-nabi mereka wa darbihim al-kutub ba'daha bi ba'd. yakni sebagian kitab dipukulkan kepada kitab yang lain. Ayat dengan ayat yang lain dibenturkan. Ya, dibenturkan satu dengan yang lain. Terjadi perdebatan. Innal Qur'an lam yanzil al yaqdib Innal Qur'an lam yanzil yaqdibu ba'dahu ba'dun. Tidaklah Al-Qur'an itu turun mendustakan satu dengan yang lain. Tidak, tidak mungkin ya dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa Kalau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau engkau ya, kalau melihat kalau Al-Qur'an itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawa jadu, engkau akan dapati di dalamnya itu perselisihan yang banyak. Tidak mungkin terjadi benturan antara satu, satu ayat dengan ayat yang lain tuh ba'duhu don, bahkan membenarkan satu dengan yang lain. Fama araftum minhu fa'malu bihi. Maka apa yang kalian ketahui dari Al-Qur'an amalkanlah dengannya. Wa ma jahiltum minhu dan apa yang kalian tidak tahu dari Al-Qur'an faradduhu ila alimihi. Kembalikanlah kepada alimnya. Ya, kembalikan sesuatu kita tidak tahu itu kepada orang yang yang tahu. <clears throat> Demikian juga kalau kita lihat di isyarat hadis Uman bin Bashir radhiyallahu anhu jadi mutawal alaih inal halal dan bayyinun sungguhnya yang halal itu adalah jelas wa inal haram bayyinun yang haram itu jelas wa bainahuma umurun mustabihat dan di antara yang halal dan haram itu ada umur mustabihat yang rancu yang syubhat la ya'lamuhunna katsirun minan nas tidak mengetahui yang kebanyakan manusia ini syarat apa bahwa di situ ada yang mengetahui kebanyakan orang tidak tahu perkara syubhat tersebut tetapi ada yang mengetahuinya mereka mengambil ya dari para ulama, kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yang menghuna kathirun nas tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Menunjukkan bahwa di situ ada yang mengetahui, itu para ulama. Tetapi yang tidak tahu maka itu adalah banyak. <clears throat> maka di sini bisa Shallallahu Alaihi mengatakan dan apa yang kalian tidak tahu darinya para faroduhu ila alimihi kembalikanlah kepada alimnya kembalikan kepada orang yang tahu <clears throat> Kemudian juga wala yatakallamu illa ilmin, Suara Imam Ibnu Al-Fiz dan tidaklah seorang yang berbicara illa ilmin, kecuali dengan ilmu. Kalau orang berbicara itu kecuali dengan ilmu. Wal ilmu ma qama alaihi dalil. Ilmu itu adalah yang tegak di atas dalil. Itu namanya ilmu. Ya. Jadi seorang itu bisa berbicara kalau dia punya ilmu dan ilmu ilmu itu adalah apa? Yang itu di atas dalil. Wa nafi minhu ma rasul. Dan yang bermanfaat dari ilmu itu adalah apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Kadang-kadang ada ilmu juga, ya wakat pun ilmu min ghairi rasul. Ada juga ilmu yang itu bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kita tidak bicarakan yaitu apa? Lakin bil umuri dunyawiyah. Akan tapi di dalam perkara-perkara dunia. Ya, antum alamu bi umuri dunyakum demikian Nabi mengatakan. Karena lebih tahu di dalam perkara-perkara dunia kalian. Adapun urusan akhirat maka tidak bisa berbicara kecuali di atas ilmu dan ilmu itu adalah yang tegak di atas dalil dan bermanfaat itu adalah apa yang datang padanya Rasul Alaihi Wasallam. Oleh karena itu <clears throat> mereka menyebutkan para ulama ya dari apa yang masukkan dalam Al-Quran di antara dosa yang paling besar itu adalah berbicara di dalam masalah agama di dalam masalah Allah Subhanahu itu tanpa ilmu. Wa antaqulu ala Allahi ma ta'lamun. Yang kalian berbicara atas nama Allah swt wa taala terhadap sesuatu yang kalian tidak mengetahui. <clears throat> Sebutkan di Ilham Sulakin Demikian juga dimungkinkan oleh Muhammad Khalil Haras di Syarah Kitab Wasitiyah. Semua di sini di halaman 146. Ketika Allah SWT menyebutkan apa yang di dalam Al-Quran Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana Wal isma wal baghy bi ghairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya disebutkan di situ, kul innama katakan oleh Muhammad sesungguhnya ya haram Rabbi yang fawahish sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rabbu yakni apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala al fawahish adalah al-fawahish. Perbuatan zina atau yang semisalnya. Madorobina wa mabaton Apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Wal isma. Kemudian berikutnya adalah perbuatan dosa. Wal baghy yang begitu hak kedoliman dengan tidak benar. Ya, menyakiti orang, mendolimi manusia dengan tidak benar. Itu yang kedua. Kemudian wa antusyuku billah ma lam yunazil bi sultana. Untuk Allah. Untuk kalian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya. Jadi tidak diturunkan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya. Kemudian yang keempat wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Untuk kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Empat perkara. Semua yang diharamkan yang pertama adalah perkara al-fawahis, Tawafi sendiri disebutkan oleh hmm. Syekh Muhammad Khalid Haros Jamu itu jamak dari fa'izah Wal fi'lah al-mudalannya fil qabah Perbuatan yang puncaknya dari kejelekan Ya, jadi dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33 ini yang bisa ditulis ini perkara yang diharamkan pertama bisa dikatakan ini tingkatan yang yang paling rendah itu adalah haram suatu yang jelek. jadi lebih kurang daripada yang setelahnya. Dan itu adalah perkara yang yang sangat jelek sekali, suatu yang diharamkan. Yang pertama adalah perbuatan fawahis. Kalau mengharamkan perbuatan fawahis. Fawahis itu adalah puncaknya perbuatan yang jelek. Wa hasal ba'duhum bima tadamana syahbah Walatati minal ma'asi kazina waliwat. Yaitu apa? Bukan oleh sebagian para ulama, apa yang terkandung di situ syahwat dan lezat dari kemaksiatan. Jadi bawahnya situ adalah apa? Kemaksiatan yang berkaitan dengan syahwat. Ya, kelezatan di dalam kemaksiatan berupa syahwat seperti zina dan liwat. Perbuatan omlut itu. Wa namihima minal fahisha dhahirah dari fahisha keji kecil yang tampak ataupun ya yang dia itu batin. Apa itu? Al kibr, sombong, wal ujub, merasa bangga diri. Wa hubur suka kepemimpinan. Minar wahis al batin dari fahisha yang batin. Jadi, inna maharam haram yang fawahisha, ma dhahara minhu ma baton, mana ya apa? bawahis ini adalah yang berkaitan dengan syahwat dan kelezatan dari maksiat. Baik yang tampak berupa zina ataupun perbuatan kaum Lut ya ataupun yang batin yang tersembunyi seperti kiber ya sombong demikian juga bangga diri demikian juga pemberian biasa mencintai pemimpinan itu yang pertama Madawara minha mabaton tadi tafsirnya sudah disebutkan. Yang kedua apa? Wal isma wal baghi bi ghairi Wal ism ditafsirkan adalah <clears throat> mutlak maksiat yaitu maksiat secara mutlak. Ya, yaitu maksudnya adalah yang selain fahsyah tadi. Sebagian mengkhususkan yaitu apa? Bil khamr, mabuk. Dan disebutkan mabuk itu adalah umul ma'asi termasuk dari ibunya kemaksiatan. Kadang orang mabuk tidak tahu apa yang dilakukan, membunuh, berzinai oleh kerabatnya, ibunya dan sebagainya, alhamdulillah. Ya, jadi itu di sini sebutkan adalah kemaksiatan yang dia itu secara mutlak selain dari fahsyah tadi. Di antaranya adalah mabuk. haji jima'ul Karena itu adalah kumpulannya dosa-dosa. Wa mal bagi berhak bahwa tasallut wal tidak yaitu apa menguasai dan menyakiti alanna kepada manusia. Ya. Min ghairi an yakuna dzalika ala jihatil qisas wal mumatsalah. Dari selain berupa apa? Kisos yang dihukum ya membalas karena telah di dibunuh kerabatnya kemudian dikisos maka ini boleh demikian juga salah seperti seorang yang dia itu e, dipukul gantian memukul demikian jadi perbuatan ya walaupun ya, juga hak itu apa menyakiti orang yang tidak benar itu dosa yang kedua yang pertama tadi fahisyah kemudian al ism demikian juga bagi ini mendolimi orang Kemudian waktu suku bilang di malam yunazil bi sultan. Kalian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di situ dalilnya. Itu suatu yang sudah kita sering ketahui. Perbuatan syirik. Kemudian <clears throat> yang paling tinggi yaitu apa? Wa antaqulu alamohi mana la ta'lamun. Kalian mengatakan atas nama Allah itu suatu yang kalian tidak mengetahui, tidak punya ilmu tetapi berbicara tentang masalah agama. Walaupun dimaksudkan di sini lebih khusus yaitu apa? Yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih besar daripada perbuatan syirik. Sebutkan oleh beliau oleh Syekh Muhammad Ali Harus ini di sini ucapan Ibn Qayyim. Qala alama Ibn Qayyim rahimahullah taala. Sebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala di era Muwaqqi'in. Sebutkan oleh Ibn Qayyim, "Wa qad haramallahu al-qaul 'alaihi bi ghairi ilmin fil futya wal qada." Allah telah mengharamkan berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu di dalam fatwa demikian juga di dalam memutuskan sebagai hakim. Wajalahu min adamil muharamat dan Allah menjadikan di paling besarnya sesuatu yang diharamkan. Tadi yang pertama apa tadi? Sebutan yaitu perbuatan zina. Kemudian di atasnya yaitu mabuk. Ya. Tadi sebelumnya juga sombong dan semisalnya. Kemudian yang ketiga syirik, yang keempat ini. Allah jadikan perbuatan tersebut yang paling besar dari sesuatu yang diharamkan. Bal fil martabatil ulia minha, bahkan Allah jadikan di martabat derajat yang paling tinggi dari kemaksiatan itu. Allah Ta'ala Allah SWT mengatakan Kul inna ma harma rabbil fawahisya ma tuharaminu wa baton Kemudian wa taqulu Allah ma la Jadi itu tingkatan dari rendah dulu. Dari dosa yang dia itu dosa besar tapi paling rendah. Sombong demikian juga eh, ini tadi berzina, kemudian di atasnya lagi menyakiti orang, menggelimi manusia, membunuh dan semisalnya, mabuk. Kemudian di atas lagi syirik yang paling empat, yang keempat yang paling tinggi yaitu apa? Ber, berbicara atas nama Allah yang di, dia tidak punya ilmu. Para tabel muharamat arba' maratib. Maka Allah mentartibkan suatu haram itu empat tingkatan. Wa bada biasa biasa dia. Allah SWT awali dengan yang paling ringan. Bahwa fawahish yaitu mawahish tadi. Perzinaan. Itu yang tampak atau yang tersembunyi. Sombongan. Wasana bima huwa asyadu tahriman minhu wa wal ism. Kemudian yang kedua yang lebih kuat haramnya yaitu ism. Mabuk tadi. Maksiat secara umum. Karena mabuk itu adalah kumpulannya kemaksiatan. Muncul di situ kemaksiatan yang lain. Wa mendolimi Adulum Adzulum yang berkiamat Dulum itu Kegelapan nanti pada hari kiamat. Semasalah kemudian yang ketiga, ya Allah menjadikan yang ketiga itu adalah bima atau mutahriman min huma. Lebih besar dari keduanya itu. Wa syirik bihi subhanah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kemudian Allah menjadikan yang keempat bima atau mutahriman yang lebih besar haramnya. Min dzalika dari itu semua. Wa wal alaihi bila ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa hadza ya'umul qaul ali subhanah bila ilm Fi ini ini wa ini yaitu berbicara terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dalam hal apa nama-namanya. Berbicara tentang masalah asma wa sifat sampai kemudian mengatakan Allah tidak punya nama. Kemudian juga tidak punya sifat atau kemudian e, mengatakan bahwa nama-nama Allah sifat-sifatnya itu <clears throat> ya sifat-sifatnya hanya habis itu sifat wajib atau jais atau mustahil itu aja <clears throat> membagi-bagi Sifat wajib, sifat jais, dan sebagainya. Itu perbuatan yang besar itu. Wafi dini wa syar'ihi. Demikian juga berbicara tanpa ilmu dalam hal agama, demikian juga syariat. Itu. Kemudian Ibnu menyebutkan di tafsir beliau di dalam surat Al-Araf ini tadi tafsir surat, Al-Araf. Beliau mengatakan wa antaqulu alaihi minal iftira wal kadhib. Berbicara Kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dari kedustaan. Demikian juga sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu yang dibuat-buat, demikian juga kedustaan min dakwa annalahu waladan. Seperti mengatakan bahwa Allah punya anak itu. Jadi wantakul Allah mana ta'lamun berarti berkumpul di situ bodoh dan syirik. Karena contoh yang berkata di sini apa? Mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Itu kan berbicara tanpa ilmu. Juga ditambah kesyirikan. Oleh karena itu di atasnya dari tingkat kesyirikan. Wa namidalik dan yang sebesar itu bimala ilma lakum bihi. Yang kalian tidak punya ilmu padanya. Demikian. <clears throat> Termasuk dosa yang paling besar itu tadi. <clears throat> Makanya menunjukkan apa di antara dosa yang paling besar adalah seseorang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh Al-Imam atau Allah Ta'ala kita sebutkan berikutnya Qauluhu dan ucapan beliau di matan disebutkan wala tasbutu qadamul Islam ila ala dhahri taslim wa istislam. Sebagian buku agak berbeda sedikit tapi maknanya kurang lebih sama. Wala tasbut dan tidaklah mantap qadamul Islam pijakan keislaman itu illa kecuali ala dhahri taslim kecuali di atas yakni Tampaknya ketundukan wal istislam, demikian juga tunduk. Tidaklah seorang itu Islamnya itu kokoh kecuali dengan dia itu tunduk. Ya, kecuali di atas tunduk dan ketundukan. Tidak mungkin seorang itu benar-benar imannya kuat kecuali dia itu menundukkan hati dia itu. Demikian juga pikiran dia itu kepada kepada dalil kepada Al-Quran. Demikian juga kepada hadis. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is bahwa ucapan beliau wala tasbuqu taqaddamul Islam ila ala dhuhri taslim wa istislam itu adalah kinayah seakan-akan seperti itu. Karena namanya kodam itu adalah kaki. Tidak kokoh kaki keislaman seorang. Ini kan yang namanya kaki itu kan sesuatu yang dohir. Ya, jadi di sini beliau mengatakan hadza min babil isti'arah. Ini pinjaman kalimat pinjaman saja seperti kita mengatakan datang kepadaku ya seorang ini singa datang padaku singa maksudnya adalah orang pemberani ya biasa di dalam eh, ucapan-ucapan uh, itu <clears throat> karena idil kodam al hisila tersebut ya karena yang nama kodam kaki yang dia itu bisa kita pegang itu tidak kokoh ila ala dhuhri kecuali di atas punggung suatu jadi di sini belum menggunakan kalimat ya kinayah jadi tidaklah kokoh seseorang itu keislamannya kecuali dengan dia itu tunduk kepada Al-Quran. Tunduk dan ketundukan kepada Al-Quran demikian juga kepada hadis. Tidak melawan dengan akal pikiran. Sudah lewat tadi pembahasannya. Demikian juga tidak berjidal, tidak berdebat. Tidak membuka ya pintu untuk kemudian berdebat dengan manusia. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ucapan mereka para selaku soleh untuk menjauhi perdebatan Demikian juga tadi hadis Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu Bagaimana waktu itu Nabi SAW memperingatkan orang-orang yang berdebat. Disebut oleh Alimah Ibn Abil Is di sini ucapan yang Az-Zuhri Allah ucapan yang bagus yang diulang-ulang mereka para ulama ucapan ini. Ucapan dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. <clears throat> Waktu itu berkata, kalau rajulun di Zuhri, ada seorang berkata kepada Imam Az-Zuhri, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar." Ini beliau punya Abu Bakar. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Abu Bakar Az-Zuhri. Orang yang paling kuat hafalannya dari sahabat Anas mereka Malik radhiyallahu disebutkan beliau itu ya, itulah mendengar suatu kecuali hafal. Tidak mendengar suatu kecuali hafal. Ya, oleh karena itu mereka menyebutkan kalau Imam az itu menyebutkan suatu hadis mursal. Mursal itu apa mursal? Sudah lewat dalam yaitu hadis mursal itu yang tidak disebutkan nama sahabat atau yang selainnya. Ya. Wa mursal min sahab yusaqat. Mursal itu adalah yang tidak disebut nama sahabat. Walaupun definisi ini dikritik. Karena kalau yang tidak disebutkan itu sahabat mesti sahih. Ya kalau sudah pasti itu adalah sahabat. Tapi di sini tabiin langsung mengatakan nabi. Ya. Ada kemungkinan itu datang dari tabiin yang lain atau dari sahabat langsung kemudian Nabi. Jadi kalau Imam Masuri mengatakan berkata Rasulullah, kan ada sesuatu di situ yang yang terhapus. Entah itu ini yang lain, kemudian mengambil dari sahabat, dan tapi ini mungkin ada taib atau pendusta atau sifah, ya, kemudian baru sahabat. Kalau ada mengatakan Imam Masuri berkata Rasulullah SAW, maka itu doaib. Kenapa gitu? Karena Azuri itu hafid, Imam Asuri itu adalah penghafal. Kalau dia tidak menyebutkan nama orang di atasnya, ya berarti apa? Ada suatu. Oh enggak, dia mungkin lupa. Tidak mungkin, tidak mungkin Azuri itu adalah lupa. Oleh karena itu mursal yang marosil Azuri atau marosil paling lamanya mursal. Disebutkan di Ilal Tirmidzi demikian Syaratnya Dari si tadi, Oh mungkin dia itu lupa Imam Azuri sehingga dia langsung mengatakan kalau Rasulullah tidak mungkin dia lupa. Karena itu dia itu adalah hafid. Sampai disebutkan ini menutup telinganya. Sebagian ulama itu menutup telinganya karena kalau melewati suatu itu mesti hafal. Sehingga seperti beliau ini kalau kemudian mengatakan dari Rasulullah ya berarti ada suatu. Tidak mungkin dia lupa. Berarti yang dihapuskan itu adalah orang yang lemah. Sebutkan di sini oleh beliau ini Imam Suhri waktu itu <clears throat> datang seorang kepada Asuhri. Wahai Bakar, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna min syakil juyub." Tidak termasuk dari kami orang yang dia itu merobek-robek juyub, yakni saku-saku. Ketika ada orang mati, kemudian dia meraung-raung, meronta-ronta, kemudian merobek-robek sakunya, bajunya dirobek-robek. Ma makna apa maknanya? Ini kan sudah sesuatu yang diketahui maknanya adalah yang dia itu e, terlalu sedih sehingga tidak terima terhadap takdir, kemudian meronta-ronta merobek robek baju saku dan sebagainya Bakal Zuhri maka Imam Zuhri mengatakan kalimat yang mulia ini minallahi al ilm dari Allah ilmu itu wa ala rasulihi al balad dan atas rasul itu menyampaikan wa alaina rin atas kita itu tunduk sudah minallahi al ilm wa ala rasulihi wa ala rasulihi al balagh wa alaina taslim hmm. kalau di dalam Eh, syarah akidah tauhid di sini sebutkan oleh Al Imam Ibnu Abdul Aziz Rawal Bukhari anil Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala anhu qol sungguh beliau mengatakan min Allahi ya risalah wa min Rasul al-balagh wa alaina at-taslim siapa yang dihafal ibadahnya min Allahi ya risalah dari Allah risalah itu kenabian itu dari Allah Subhanahu wa taala rasulan itu dari Allah Subhanahu wa taala orang yang milih <clears throat> Wa minar rasul al balad dari rasul menyampaikan. Wa alaina dan atas kita atas dia tunduk sudah. Kalau Nabi mengatakan kita tunduk, tidak tidak ngomel sana dan sini berdebat ini dan itu tidak. Wahada kalau jami' nafi. ini adalah ucapan yang menyeluruh dan dan bermanfaat. <clears throat> Ini demikian. Jadi atas kita adalah tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tidak mengumpulkan satu dengan yang lain Ya, demikian juga tidak kemudian ini berdebat <clears throat> di dalam perkara ini. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala arisalah itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu di mana diletakkan itu risalah. Saya lebih tepat untuk menerima risalahmu. Dari para rasul, dari para nabi, demikian juga setelahnya dari para ulama, demikian juga dai-dai dan sebagainya. Allah wahai haitsu jalur risalatan. Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalah itu. Min Allah ya risalah dari Allah kerasulan itu. Demikian juga bila Rasul al Balad Atas Rasul itu menyampaikan atas kita untuk atas dia Tunduk. <clears throat> Bukan oleh Imam Ibnu Qayyim orang taala di Ilmu wakihin. Jadi satu di sini halaman 11 bahwa Nabi itu adalah Pertama yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di pasal Ar-Rasul awal man balagha anillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama kali yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awal man qama bi hadzal mansab asyarif Sayyidul Mursalin. Yang pertama dari yang tegak dengan kedudukan ini, kedudukan yang mulia ini adalah pemimpinnya para rasul. Wa imamul mutakin, imamnya para mutakin, Wa khatamin nabiyyin demikian juga akhir dari para nabi. Abdullah Rasul, hamba Allah demikian juga Rasulnya. Wa aminu ala wahyi demikian juga orang yang Allah Subhanahu wa taala amanahi, terpercaya untuk menyampaikan wahyunya. Wa sabiru bainahu wa baina ibadi demikian juga utusan antara Allah demikian juga hamba-hambanya. Nabi SAW itu adalah pertama kali. Hmm. Pertama kali yang menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala wahyu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ya, Tuma kama bil fatwa badahu Kemudian berdiri memberikan fatwa setelah Nabi saw, Alaihi Wasallam. Islam, ya, ini para sahabat. Awalnya dari keislaman itu para sahabat. Ini setelah Nabi SAW kemudian apa? Para sahabat. Wajul junudur Rahman demikian juga pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabu, mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Jadi di sana itu turun kepada Nabi SAW. Itu pertama kali yang menyampaikan sana. Kemudian setelah itu yang memberikan fatwa itu adalah para sahabat. Ya. Jadi pasukan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari keislaman. Alyanul ummah kuluban yang paling lembut hatinya. Kemudian sungkan juga oleh beliau. Wa amakuha ilman yang paling dalam ilmunya. Dari mereka ini bertingkat-tingkat juga. Dari para sahabat itu bertingkat-tingkat. Al-Muqtirun min al -futihah. ya, nah, Di antara yang paling banyak memberikan fatwa Di antara mereka itu menyampaikan balak dari Nabi SAW Dia mengatakan Maka al-Muqtirun minhum sab'ah Yang paling banyak di antara para sahabat tujuh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdul bin Mas'ud, Aisyah, Sayyid bin Sabit, Abdul bin Abbas, Abdul bin Umar. Demikian Rasulullah. Kemudian dia pertengahan ya, dari pertengahan mutawasitun fil futiyah tengah-tengah di antara Abu Bakar siddiq Musalama, Anas bin Malik dan sebagainya. Demikian Rasulullah. Ada pun riwayat dari Nabi. Ya kalau riwayat dari Nabi. Paling banyak riwayatnya itu adalah Abu Hurairah Tapi yang paling banyak berikan fatwa tadi. Pertama siapa? Umar bin Khattab. Beliau waktu itu sebagai khalifah selama 10 tahun. Walaupun Utsman bin Affan ada setelahnya 12 tahun, tapi panjangnya khalifahan Umar bin Khattab maka banyak diambil di situ ucapan beliau dalam masalah hukum-hukum dan sebagainya. Demikian juga Ali, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama tadi yang bakar. Kemudian ada yang di situ mungkin yang sedikit dari para sahabat. <clears throat> Tidak diketahui kecuali satu masalah atau dua masalah yang yang semisal itu. Seperti Abu Darda, ya, Abu Beda bin Jarrah, Said bin Zaid dan sebagainya dari para sahabat yang lain. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan <clears throat> setelah para sahabat, kemudian para tabi panjang lebar di sini beliau di ilmu al-muwakilin ya i'lam jadi pemberitahuan al muwakilin orang-orang yang membuat tanda tangan ini buat sejarah itu Sebagian mengatakan judulnya A'lam ini A'lam nama-nama yang membuat sejarah yang diperhitungkan ucapannya. Ya, juga di situ ya dari orang-orang tabiin. Maka siapa mereka itu mufti di Madinah, siapa di Mekah, siapa di Basrah dan sebagainya mereka. Dan sebelumnya beliau menyebutkan di sini syarat orang-orang yang menyampaikan ilmu, syaratnya untuk kemudian menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dari para dari para nabi mereka mengambil kemudian dari para sahabat terus dari para ulama kemudian para para pewaris para nabi apa syaratnya suka di sini jadi di antara asyurut ala bumi mimman yubalighu anillah wa rasulih syarat-syarat yang wajib dimiliki orang yang menyampaikan dari Allah dan Rasulnya kemudian yang menukam di sini walau akan tablik anilah subhanahu taala al-ilm bima yubalik maka ketika menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu bersandar dari ilmu dari apa yang dia sampaikan. Ya, maka disarankan disitu disebutkan oleh beliau sekarang, ya, wala maka tetap berikanilah subhanah. Ya, tamit al ilmi bima yubalik. Syaratnya pertama punya ilmu. Al ilmu bima yubalik. Mempunyai ilmu apa yang dia sampaikan itu. Kemudian kedua apa? Yang penting juga wasit kok fihi. Jujur di dalamnya. Orang yang jujur. Pertama punya ilmu kemudian jujur. Kemudian beliau merinci, lam tasluhu martabah tablik biriwayah wal futiyah tidak pantas untuk menyampaikan dakwah tablik ilmu. Demikian juga menyampaikan riwayat wal futiyah dan fatwa-fatwa. Pertanyaan-pertanyaan ya. Ila liman sama bil ilmu wasid kecuali orang yang punya sifat ini tadi, ilmu dan jujur. Syaratnya dua itu. Fa yakunu aliman bima yubalik yuballak dia tahu apa yang dia sampaikan. Ya, dia tahu apa yang dia akan sampaikan itu dia tahu. Soal dikonfigi jujur di dalam. Wa yakunu ma'a dzalika hasanut tariqah. Jalannya bagus, orangnya yakni kehidupannya itu kehidupan yang bagus. Warwati yasirah, perjalanan hidupnya itu sesuatu yang diridhoi, bukan penjahat, bukan ahli maksiat. Ya, bukan kemudian kehidupannya itu berkelimang dengan dosa-dosa tidak. Yang tahu dia demikian juga Allah swt. wa Walaupun di antara itu yang dilihat orang juga secara zahir. Tapi secara yang batin itu yang tahu adalah dia demikian Allah Subhanahu wa taala. yasirah, ini jalan hidupnya itu diridhoi. Adlan fi aqwalihi wa af'alihi, adil di dalam ucapannya dan perbuatannya. Mutasyabih asir wal alaniyah, mirip antara yang tersembunyi dan yang tampak. Fi makhalihi wa makhraji wa ahwalihi dalam keadaan ketika dia masuk, ketika dia keluar dan keadaan-keadaan dia. Itu. Udah beliau mengatakan kalau kedudukan orang-orang yang dekat dengan raja saja, ya pembantunya, menterinya saja kita tahu, ya. Wa idza mansibul tauke adil muluk apabila mansib kedudukan jabatan-jabatan yang ada di anil muluk di kerajaan itu bil mahal alladzi la yunkar padahu yang dia itu banyak kedudukan tidak diingkari kita mengetahui ada menteri ini dia punya keahlian itu ya sehingga tidak pantas kalau dia mengurusi suatu urusan dia tidak punya ilmunya oleh karena itu Nabi mengatakan musida ila ghairi ahlihi apabila perkara itu diletakkan pada orang yang tidak tahu itu tanda hari kiamat yang namanya seorang ya mungkin kepala negara atau mungkin menterinya atau mungkin yang duduk di jabatan itu mempunyai keahlian ya apabila yang seperti ini keadaannya Ya, boleh ya hal patembu demikian juga tidak ada satupun yang tidak tahu kadar dia ini. Entah dulu memenangkan ini dan itu dengan keahlian dia berbicara dan sebagainya. Orang tahu semua. Kalau dalam keadaan kerajaan saja atau pemerintahan atau kenegaraan saja itu seperti itu. Ya, bahwa min ala maratib asiniyat yaitu kedudukan yang dibuat di dunia Pakai bagaimana sabi tauki an robil ard wa samawat. Maka bagaimana bagaimana lagi kedudukan seseorang yang mempunyai yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Swt. yang memiliki langit demikian juga bumi. Ya. Lalu bagaimana lagi orang yang itu mempunyai sisi ya untuk menyampaikan syariat dari apa pemilik bumi dan langit-langit itu. Orang yang dia itu ahli dunia saja tidaklah dia sampai kedudukan yang tinggi seperti itu kecuali perjuangan yang kita tahu ya enggak entah mungkin merusak dan sebagainya entah itu hal atau haram kita tidak tahu yang jelas dia menduduki kedudukan dengan susah payah. Apalagi mereka punya kedudukan di hadapan pemiliknya bumi dan langit-langit. Maka bagaimana Fahikun biman ukima bihadal mansab Maka pantas bagi orang yang menduduki kedudukan ini Ayo idalahum tahu untuk persiapkan diri Bukan santai-santai Ya tidak kemudian Dia malas-malasan tidak Tidak dia memahami kedudukan di dunia saja seperti itu, apalagi dia itu adalah kedudukan yang ditempatkan oleh pemilik langit dan bumi. Bahkan hendaknya dia mempersiapkan diri. Dia mengetahui kadar kedudukan yang itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kedudukan bahwa itu adalah menggantikan siapa? Menggantikan Nabi SAW ketika menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an. Ini demikian oleh beliau ini dalam dalam wakil ini. Ini syarat seorang itu ketika menyampaikan risalah dia dia punya ilmu demikian juga dalam badan jujur. <clears throat> demikian juga tadi ucapan Imam Zuhri minallahi arisalah wa minar rasul al Balad wa alaina taslim. Atas kita itu tunduk. Tunduk apa yang dalam Al-Qur'an, tunduk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dalam sunnah beliau. Oleh karena itu sebagian ya mengatakan barang siapa yang dia itu melakukan kebitahan maka dia itu secara tidak langsung itu menuju Nabi SAW berkhianat terhadap syariat Anda demikian mana amila amalan dari salalihi amruna fawaradun barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah kami maka itu adalah tertolak dan Nabi SAW mengatakan hal ubalik, hal ubalik, hal ubalik. Apa aku sudah menyampaikan? Sampai beliau mengulang-ulangnya. Ya, untuk kemudian orang yang eh, Hadir itu menyaksikan kepada orang yang tidak hadir. Hal balagtu hal balagtu. Ketika beliau waktu itu di padang Arafah, tidak aku sudah sampaikan, tidak aku sampaikan. Ya, karena itu kalau ada seorang melakukan bid'ah maka dia telah menuduh Nabi SAW berkhianat. Ya, kalau kemudian mengatakan bahwa dalam masalah maulid Rasul, ya, ada nggak maulid di zaman Nabi SAW? Demikian juga di zaman Nabi SAW. tidak, dan sudah selesai. Kalau kemudian bahwa eh, menyangka itu ada jalan yang dia itu belum ditentang oleh Nabi SAW, maka dia telah menuduh Nabi telah berkhianat. Ya, demikian. Kemudian sebutkan oleh Alimah Matawawi Tahawi Ta'ala, Qauluhu, ucapan beliau, ini ucapan Matawawi Faman rama ilma ma khudiru anhu ilmu. Barang siapa roma, yakni yang dia itu mencari, Kosoda Barang siapa yang dia itu bermaksud, barang siapa yang dia itu mencari ilmu, yang khudira yang mulia ya yang terhalangi untuk mengetahuinya ini dia mencari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat mencari ilmu yang tidak diperbolehkan untuk kemudian mencarinya ilmu kalam ya ilmu debat dan sebagainya ilmu akal menggunakan akal tidak menerima hadis demikian juga Al-Quran kecuali yang mencocoki, mencocoki akalnya padahal tadi sudah kita sebutkan ya bahwa kita yang meyakini hadis mungkin demikian juga Al-Quran itu karena akal. Akal itu yang menilai kebenaran al dan Sunnah. Ini awalnya adalah itu. Kalau kemudian Al-Quran itu yakni di, dilempar kemudian tidak diambil dan mendahulukan yakni akal, maka ini ada pertentangan. Maka barang siapa yang dia itu mencari ilmu yang terhalangi untuk mengetahuinya, Walam yakna bitaslim fahmu dan tidak cukup, tidak onaan dengan ketundukan di dalam pemahaman dia. Hajabahu maramuhu an kharisi tauhid. Maka keinginan dia itu menghalangi dia dari tauhid yang murni. wasohil ma'rifah demikian juga pengetahuan yang bersih. Wasohil iman demikian juga iman yang yang benar. di barang siapa yang dia itu mencari ya ilmu-ilmu yang dia itu dilarang, ilmu kalam dan sebagainya. Demikian juga tidak tunduk terhadap Al-Quran, demikian juga habis mendahulukan akalnya. Maka hal demikian akan menghalangi dia dari tauhid yang benar. Demikian juga iman yang benar, demikian juga kelakuan yang benar. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, beliau mengatakan, Hada takrir lil kalami awal, ini adalah menetapkan ucapan yang pertama waziyadah tahdir dan tambahan di dalam peringatan ayatakallama fi usulidin untuk berbicara di dalam usul din, ini pokok agama. Walaupun sering kita sebutkan bahwa ini ucapan yang dikritik, tapi maksudnya adalah perkara akidah dan tauhid. Ya, bal wabi bahkan yang selain itu, bigar tanpa ilmu. Ya, ini adalah mengulangi ucapan yang sebelumnya tentang bahayanya seorang itu berbicara tanpa ilmu. Demikian juga Semoga ada banyak hadis tentang permasalahan berdebat. Wa Nabi Umar Al-Bahili, subhanallah ya Abu Umar Al-Bahili. Tadran dua hadis yang sahih, Kalau beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Madola kaum ba'da huda" Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah dia mendapatkan hidayah kanu alaihi di atasnya illa ulul jadal kecuali orang yang suka berdebat. Ini. Tidaklah seorang itu ya setelah dia dapat Hidayah kemudian menjadi sat kecuali karena muncul dari dia itu suka debat. Ya. Kemudian dibacakan madarahu laka illa jadalah. Tidaklah mereka itu memukulkannya, memukul, memukul Al-Quran itu kepada kamu kecuali untuk berdebat. kecuali Imam Tirmidzi di sini sahih. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah dan Anha, "Inna abghadar rijal ila Allah al-aladul al-fisam." Sungguhnya Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu adalah orang yang paling keras dalam hal perdebatan, suka berdebat. Ya. Demikian. Dan banyak sekali kalau kita ya bacakan tentang masalah larangan berdebat sebutkan dalam satu sunnah ya coba Al-Fatihah tadi sekarang lima Al-Baru orang-orang Allah Ta'ala sekarang di halaman 97 demikian juga 95 tentang masalah debat ini haramnya perdebatan. Sebutkan oleh beliau, ja'a rajulun ilal Hasan berkata, ya, oleh Imam Al-Barbahari, datang seorang laki-laki kepada Hasan Al-Basri. Sahih ini kisahnya. Bapaknya dia mengatakan, mengatakan anak unadiru fiddin. Aku ingin berdebat denganmu. Munadhara berdebat. Nah, saya ingin diskusi tapi membawa kepada perdebatan. Aku ingin berdebat kepadamu dalam masalah agama. Bapak oleh Hasan, maka Hasan Al-Basri mengatakan, Ana araftu dini, aku tahu agamaku. Fa in dhalla dinuk fadhhab fadlubhu. Kalau agamamu agamamu hilang, carilah ya, pergilah dan carilah. Ketika ada orang ingin untuk berdebat, maka beliau mengatakan, aku tahu agamaku. Ya, kalau agamamu hilang sudah, kamu cari agamamu, tidak perlu berdebat. Ya, itu ada juga ucapan Imam Malik yang terkenal. Ya, ketika ada orang mengajak dia berdebat, bahwa beliau mengatakan ala anak ala yakin, aku di atas keyakinan di dalam agama. Padahal indah lagi berkilah kamu kepada orang-orang semisal kamu. Aku yakin sudah. Karena perdebatan itu kan, kalau aku bisa kalahkan kamu, kamu ikut aku. Kalau aku kalah dengan kamu, kamu, kamu ikut aku. Demikian. Ya karena itu beliau mengatakan, aku di atas yakni ilmu, di atas keyakinan sudah kamu pergi semisal kamu. Demikian juga di sini. Ketika ada orang yang berdebat, maka Hasan Basri mengatakan, aku mengetahui aku mau. Ya. Kalau agamamu hilang, sudah kamu pergilah, carilah agamamu. Tidak perlu berdebat denganku. Demikian juga disebutkan oleh beliau. <clears throat> Wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin bi kalau ada seorang bertanya kepadamu tentang masalah di buku ini, lo Mustasyid dia minta bimbingan. Orang datang minta bimbingan. Bapak ini ajak bicara dia dan beri bimbingan. Orang kan tampak, ada orang dia itu suka debat, ada yang dia itu memang cari kebenaran. Ajak bicara dan berilah bimbingan. Wa idza jaka yunadiru, kalau ada orang ingin berdebat dengan kamu, fahdar dulu, hati-hati kamu dia. Hati-hati dari dia. Fa inna fil nadarah, sungguhnya di dalam perdebatan itu al ya, saling membantah, wal jidal, yakni saling uh, berdebat, wal mughalabah saling mengalahkan wal khusumah perdebatan wal godok marah dan kita sudah dilarang tentang masalah ini. Ini demikian. Jadi dalam perdebatan itu saling mengalahkan satu dengan yang lain. Iya. Kemudian beliau menyebutkan hadis bisa bin Amr bin tadi kita sebutkan. Kemudian beliau mengatakan Imam Al Bukhari, bahkan Ibnu Umar yang perlu ilmu nazalah, wa Malik bin Anas. Ibnu Umar tidak suka berdebat. Demikian juga Malik bin Anas. Tadi sudah kita sebutkan di sana. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Waman kahu, waman dunahu. Demikian juga orang-orang di atas mereka ini dari para sahabat. Waman dunahu yang di bawah mereka juga. Ila yaumina hadza sampai hari kita ini. Ini tidak ada kemudian berdebat dan sebagainya. Tidak boleh, butuh seseorang kemudian berdebat di dalam masalah ekonomi. Kemudian juga beliau menyebutkan Allah Allah di nafsik maka Allah dan Allah ini jagalah Allah di dalam dirimu Wa alaika bil athar, atas kalian itu berpegang dengan athar, dengan hadis, dengan ucapan salafus saleh. Ya, wa ashabil athar, demikian juga ashabil athar para pemilik hadis. Wa taklid, atas kalian itu taklid. Apa taklid Rasul di sini? Yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna din bin nama buat taklid. Sungguhnya agama itu adalah dengan taklid. Taklid apa maksudnya itu? Yakni di Nabi wa ini. Taklid kepada Nabi dan sahabat. Itu. Ya, wiqran wali macam Bukan taklid mengekor, membiuk, membiuk kepada pimpinan atau madhab dan sebagainya tidak ada dari tidak, tapi taklid kepada Nabi, mencontoh Nabi SAW dan para sahabat yang lalu. <clears throat> Ya, ini demikian. Waman qablana lam yad'una min labsin faqalidhum wastarih wala tujawiz al asar wali asar jangan melebihi dari asar dan dari asar sudah jadi kita ini ya untuk kemudian sungai agama itu adalah taklid. Apa itu taklid di sini maksudnya adalah taklid kepada Nabi itu maksudnya. Bukan taklid kepada madhab dan semisalnya. Demikian juga <clears throat> di sini pernah menyebutkan Wa idza arata istiqamah al haq kalau engkau ingin di atas istiqamah di atas kebenaran dan jalan yang ahli sunnah kau belakang sebelum engkau wa tariqu ahli sunnah kau belakang Fahdar al-kalam, hati-hati dari kalam, ilmu kalam. Pakai akal itu. Washabal kalam, para pemilik ilmu kalam. Wal jidal, ahli debat. Wal miroh, ya. Ini saling membantah. Wal kias, ya, ini kias-kias tidak benar. Wal munadharah fiddin, ya. Debat-debat di dalam agama. Ini hati-hati. Karena apa? Wa ilam tabbal minhum yakdahu syak fil Kalau kamu tidak menerima, akan muncul keraguan di dalam hati. Itu. Banyak peringatan dari para ulama tentang masalah debat. Kita membaca untuk